Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Dan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 biidnillahi azza wa jal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-8 fala tuti'il mukadzibin maka janganlah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam mentaati dan menuruti keinginan orang-orang yang suka mendustakan. Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka orang-orang kafir sangat menginginkan agar engkau bersikap lunak terhadap mereka dan mereka pun juga menyikapi dirimu dengan sikap yang sama. Ya, saling toleransi dengan perbedaan yang ada pada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ajaran kaum musyrikin Quraisy yang notabene-nya ibadatul authan ibadah kepada berhala-berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka inginkan. Berulang kali mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam negosiasi agar Nabi alaihi salatu wassalam mau bersikap lunak. Ya. Menginginkan toleransi antara umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kaum muslimin dengan ajaran yang dipegangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi diminta untuk tidak menyebarkan dakwah tauhid. Nabi diminta untuk tidak mencela Tuhan-Tuhan yang disembah dan dipuja oleh kaum musyrikin Quraisy. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dengan tegas memberikan arahan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk tidak menuruti kemauan mereka tidak menyepakati negosiasi yang mereka ajukan kepada Nabi alaihi salatu wassalam walaupun berulang kali karena memang itu yang mereka inginkan ini bidina azani Allah wa iyakum wala tuti' kulla halafim mahin jangan sekali-kali engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam menuruti orang-orang yang suka bersumpah lagi hina perangainya. Hamazin masyain binamim. Sosok yang suka mencela dan mondar-mandir di berbagai tempat dengan menyebarkan namimah. Namimah adu domba yang dalam istilah syariatnya yang dimaksud dengan namimah naqlu kalamil ghairi ala wajhil ifsad naqlu kalamil ghair ala wajhil ifsad menukilkan ucapan orang lain dalam rangka merusak hubungan menukilkan menyebutkan ucapan orang lain dalam rangka merusak hubungan itu namanya namimah. Pada ayat ini, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat yang ada pada kaum musyrikin Quraisy yang menginginkan negosiasi dengan Nabi alaihi salatu wassalam agar saling toleransi, saling memberikan uzur satu sama lain, menganggap lumrah dan wajar, bersikap lunak satu sama lainnya ketika tidak sepaham dalam urusan ubudiyah. Kanibidina azani Allah wa iyyakum. Kaum musyrikin Quraisy punya prinsip beribadah kepada banyak Tuhan. Nabi alaihi salatu wassalam punya prinsip ifradullahi azza wa jal bil ibadah. Hanya mempersembahkan ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang otomatis Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bobroknya prinsip kaum musyrikin Quraisy. Dan ini yang tidak diinginkan oleh mereka ini yang membuat keker azani Allah wa iyyakum kabilah-kabilah bangsa Arab. Mereka tidak mau Tuhan-Tuhan yang selama ini mereka sembah secara turun-temurun dikatakan tidak bermanfaat. Walaupun kenyataannya demikian. Mereka keberatan ketika Tuhan-Tuhan yang mereka sembah dikatakan sebagai Tuhan palsu, Tuhan batil. Ketika Nabi menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Adapun sesembahan-sesembahan lain, tuhan-tuhan lain yang mereka sembah adalah sesembahan yang batil, tuhan palsu. Nah, ini dianggap oleh kaum musyrikin Quraisy mencela, menghina, merendahkan tuhan-tuhan yang sudah diagungkan oleh mereka turun temurun generasi demi generasi warisan budaya nenek moyang Allah wa iyyakum Allah menyebutkan mereka kaum musyrikin Quraisy tidak mau mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesombongan yang ada pada diri mereka dan Allah akan sebutkan ciri-ciri mereka dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Ini ciri kaum musyrikin Quraisy yang menginginkan e, eh, mudahana sikap lunak dari Nabi alaihi salatu wassalam menginginkan agar beliau tidak mencela dan menjatuhkan kehormatan Tuhan-Tuhan mereka. Ya, yang kalau ditelisik, diteliti ikhwanifidina azani Allah wa iyakum sifat-sifat yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 adalah sifat yang dimiliki oleh ahlun nar, penduduk neraka. Kama saya insyaallah taala. Hammazim masya'im binamim, suka mencela mondar-mandir ke sana kemari menyebarkan namimah menukilkan ucapan orang untuk merusak hubungan manna'il lil khairi gemar menghadang orang lain untuk berbuat baik ya lihat orang berbuat baik bukannya didukung bukannya disetujui walaupun dia nggak bisa mengikuti malah dihadang mu'tadin suka mendolimi orang, azim banyak melakukan perbuatan dosa. rudulin keras perangainya, sifatnya, wataknya. Ba'da dzalika zanim dan setelah itu dikenal sebagai orang yang banyak kejelekannya. Ya suka bersumpah halaf itu sirah mubalaghah dari kalimat halif. Kalau halif itu orang yang bersumpah. Kalau halafun itu banyak bersumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Kenapa sering bersumpah? Karena bobot ucapannya itu mulai diragukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Disebutkan pada penutup ayatnya mahin karena rendah akhlaknya. Jelek akhlaknya, bukan orang baik-baik. Kalau orang yang baik, terpercaya, dikenal sebagai orang yang saleh ketika dia mengucapkan sebuah kalimat, sebuah pernyataan, sebuah ucapan, orang akan mengedepankan husnudzon, Ya, orang akan langsung menerima dengan baik, merasa apa namanya percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang soleh. Tapi kalau orangnya itu orang yang rendah, mahin, ya, bukan orang yang baik di mata masyarakatnya untuk menguatkan pernyataannya butuh sumpah berulang kali karena masyarakat nggak percaya dengan ucapan mereka azani Allahu wa iyyakum. Dua sifat ini saja itu sudah cukup ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum menunjukkan bahwasanya mereka para penentang dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah orang-orang yang jelek dan rendah. Ya. Ternyata Allah tambahkan sifat-sifat yang banyak yang semuanya adalah sifat-sifat tercela, sifat-sifat yang tidak terpuji tanpa perlu membahas dalil-dalil syar'i dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam secara fitrah manusia sifat yang disebutkan pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15 yang ada pada kaum musyrikin Quraisy adalah sifat-sifat yang disepakati sebagai sifat yang tercela. Nggak akan ada orang yang mau bergaul dengan manusia yang punya sifat demikian. Rendah akhlaknya, suka bersumpah yang nantinya juga akan dia selisihi. Hamazin suka mencela, masyaim binamim suka mengadu domba, manna'in lil khair kerjaannya menghalangi orang dari kebaikan, mu'tadin banyak berbuat zalim kepada orang lain, azim dikenal dengan dosa-dosanya. Ya, tidak dikenal dengan jasa untuk kaum muslimin atau untuk umat manusia, tidak dikenal sebagai orang yang dermawan, suka memberikan bantuan kepada orang lain bukan dikenal dengan dosa-dosanya ya dosa minum khamer dosa berjudi dosa mencuri dosa menipu dosa berzina dan seterusnya ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum utulin ditambah lagi keras wataknya ya keras bukan orang yang lemah lembut, bukan orang yang tawadhu, tapi orang yang keras. Karena keras hatinya. Khani bidina azani Allahu wa iyyakum. Hakadha ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Utulin ba'da dzalika zanim. Sifat yang berikutnya zanim. Tidak bisa diharapkan kebaikan. Ya, tidak bisa diharapkan kebaikan dari orang tersebut. Ini semua tanpa melihat dalil syar'i itu sifat-sifat yang tercela. Fitrah manusia tidak menyukai sifat-sifat semacam ini dan itu ada pada kaum musyrikin Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An kana mali wa banin." Hal itu disebabkan mereka punya harta, punya banyak keturunan ya sombong kemudian bertindak sesuai dengan hawa nafsunya sekehendak hatinya tanpa melihat apakah itu mendolimi orang lain tanpa melihat apakah itu merugikan orang lain tanpa melihat apakah itu merusak hubungan yang sudah terjalin dengan baik dirusak oleh ucapannya dirusak oleh tindakannya dia tidak ambil pusing dengan itu semua karena merasa dirinya orang yang tidak tersentuh hukum. Kenapa? Duitnya banyak. Nah, ternyata model-model orang yang seperti ini sudah ada sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau duitnya banyak, sombong orangnya, merasa bisa melakukan apapun sekehendak hatinya, dan tidak tersentuh hukum. Lain ceritanya kalau rakyat biasa, ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Ya. Dia mau sombong, apa ini sombongkan? Masa menyombongkan kefakirannya? Kan tidak mungkin. Ya loh? Kalau orang yang kaya, dia akan sombong. Dan dia bisa melakukan apapun karena dia punya banyak uang. Ya toh? Andai kata mau ditangkap oleh pihak-pihak yang berwajib azani Allah wa iyyakum dengan mudah dia lepas dari jerat-jerat hukum yang berlaku lantaran punya uang dan kekuasaan. Nah, Idza tutla alaihi ayatuna apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala qala asatirul awwalin dia akan mengatakan ini hanyalah dongeng umat-umat terdahulu ya nggak mau menerima nggak mau mengambil ibroh nggak mau tunduk dengan kebenaran mendustakan Al-Quran, bahkan mengatakan Al-Quran sebagai dongeng umat-umat terdahulu. Ayat ini turun di khanifidina azani Allah wa iyakum berkaitan dengan salah satu pemuka Quraisy yang sangat membenci Islam, sangat membenci Nabi alaihi salatu wassalam dan mati di atas kekufuran wal billah. Orang tersebut bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Ya, Al-Walid ibnul Mughirah. Naam. Padahal dua putranya Ikhani Bidina Azani Allah wa Iyakum termasuk sahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa ala Wasallam yang kita kenal sosok Khalid ibnul Walid itu anaknya Walid ibnul Mughirah dia juga punya putra namanya sama dengan namanya Walid ibnul Walid ibnul Mughirah sahabiyun jalil ya dua putranya sahabat yang mulia mendampingi Rasul alaihi salatu wassalam tapi dirinya menentang dakwahnya Rasul alaihi salatu wassalam penuh dengan kesombongan dan kecongkakan, tidak mau tunduk dengan risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yang lebih parah lagi, mata kafiron, mati dalam keadaan kafir. Saat dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dia dengan mudah mengatakan asatirul awwalin. Bahkan dalam ayat yang lain juga turun asbabun nuzul berkaitan dengan orang yang sama dia mengatakan in hadza illa qaulul bashar Al-Qur'an ini tidak lain hanya ucapan manusia buatan Muhammad bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala Naam walaupun Walid bin Al-Mughirah secara nasab ini merupakan asyrafu sadati Quraisy orang yang paling terpandang paling bangsawan di kalangan suku Quraisy khanibidina azani Allahu wa iyyakum walaupun demikian tingginya nasab yang dimiliki oleh Walid ibn al-Mughirah tidak menyebabkan dirinya tunduk kepada kebenaran dan mati di atas kekufuran lantaran kesombongan yang ada dalam hatinya sehingga dia pun dihalangi dari hidayah kanifidina azani Allah wa iyyaku. Naam. Sanasimuhu 'alal khurtum. Maka kami kata Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan memberikan tanda pada belalainya khurtum itu khurtumul fil belalai pada gajah maksudnya apa pada wajahnya hidungnya ya, khurtum itu hidung nah ini uh, apa namanya penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut hanifidina azani Allah wa iyyakum Walid ibnil Mughirah walaupun ini turun berkaitan dengan Walid ibnil Mughirah tapi lafadznya umum diberlakukan pula bagi orang-orang yang punya perilaku yang sama sombong terhadap kebenaran tidak mau tunduk dengan ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian punya sifat-sifat tercela yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas. Itu diancam dengan neraka wal billah. Kata eh, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Allah berfirman kepada nabinya Fala tuti'il mukadzibin Jangan menuruti kemauan orang-orang yang suka mendustakan. Alladzina kadzabuka wa 'anadul haqqa. Pihak-pihak yang mendustakanmu wahai Nabi dan menentang kebenaran. Fa innahum laisu ahlan li ayyuta'u. Mereka tidak pantas untuk ditaati kemauannya. Li'annahum la ya'muruna illa bima yuwafiqu ahwa'ahum karena mereka tidak akan memerintahkan kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wahum la yuriduna illal batil. Dan kemauan mereka tidak lain adalah kebatilan. Orang yang ahlul batil ya otomatis condongnya kepada kebatilan. Orangnya jelek, syar, syirir, tidak bisa diharapkan kebaikan, ya otomatis apa yang dia inginkan selalu berbau kejelekan. Sebagaimana orang yang saleh akan mengarahkan kepada kebaikan, kepada ketaatan, begitu pula orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang kafir akan mengarahkan kepada kemaksiatan, kekufuran, kefasikan dan segala sesuatu yang jelek. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Fal lahum muqaddimun ala ma yadurruhu. Orang yang mau mentaati mereka, sejatinya dia jatuh dalam perkara yang membahayakan dirinya sendiri. Ya. Mentaati orang yang jelek dalam perkara-perkara yang jelek, azani Allah wa iyyakum, itu justru membahayakan diri kita sendiri. وهذا عام بكل مكذب وبكل طاعة ناشئة عن التكذيب وإن كان السياق في شيء خاص وهو أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم ويسكتوا عنه Dan ayat ini kata Sa'di rahimahullah berlaku umum untuk semua orang yang mendustakan kebenaran. Berlaku umum untuk semua ketaatan kepada para pendusta kebenaran. Walaupun ditujukan kepada kaum musyrikin secara khusus yang meminta Nabi berhenti untuk mencela Tuhan-Tuhan dan agama mereka sehingga mereka juga menghentikan gangguan kepada Nabi dan para sahabatnya. Walihada qala oleh karena ini Allah e, menegaskan waddu ay al musyrikun. Mereka kaum musyrikin sangat menginginkan lautud hinu agar engkau bersikap lunak. Ay tuwafiquhum ala ba'di ma hum alaih. Agar engkau mau mentoleransi sebagian prinsip mereka. Tidak perlu semua, sebagian saja. Imma bil qaul. Baik dengan pernyataan resmi. Au bil fi'l. Atau dengan tindakan. Au bis sukuti amma yata'ayyanul kalamu fih. Atau cukup diam. Ya. Pada situasi yang seharusnya menghendaki untuk berbicara Ya, diam, tidak usah peringatkan manusia dari ajaran-ajaran kami. Diam. Itu udah apa namanya itu sudah cukup kata mereka ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fayudhinun sehingga mereka pun akan bersikap lunak menghentikan gangguan kepada para sahabat. Ya. Kamu berhenti wahai Muhammad, jangan lagi bahas masalah tauhid syirik. Jangan lagi mencela Tuhan Tuhan kami. Jangan katakan Lata Uzza mana Hubal adalah Tuhan palsu yang tidak mendatangkan manfaat atau madarat. Hentikan itu semua, kami akan menghentikan gangguan kepada para sahabatmu. Itu yang mereka inginkan. Ya. Kemudian Allah mengatakan kata Sa'di di sini, "Walakin isda' bi amrillah." Ternyata Allah menghendaki dari nabinya untuk terus menjalankan perintah Allah. Wa adhhir dinal Islam, tampakkan agama Islam. Fa inna tamama idharihi di antara bentuk menampakkan agama Islam binaqdi ma yudadduhu dengan me jelaskan dan menentang segala sesuatu yang berlawanan dengan Islam. Ya, di antara cara menampakkan Islam, kita menentang, mengkufuri, mengingkari segala sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Syirik itu bukan bagian Islam. Maka bentuk menampakkan keislaman kita dengan tegas berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. wai bima dan menjelaskan bobroknya kejelekan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Syariat amar ma'ruf nahi mungkar termasuk bentuk ibharul Islam, menampakkan agama Islam al-jarh wa ta'dil termasuk syiar agama Islam. Ya, diterangkan tentang Islam yang sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian menjelaskan kepada umat bahaya-bahaya pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam agar mereka berhati-hati dari pemikiran-pemikiran tersebut. Itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk bagian ibharul Islam, termasuk bagian jarah wa ta'dil. Hanya saja prinsip yang demikian ada pihak-pihak yang sedikit alergi. kanibidina azani Allahu wa iyakum. ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب Jangan engkau mentaati orang yang suka bersumpah. Halaf, kata Sa'di, kathiral halif, banyak bersumpah. Karena yang demikian tidak dilakukan kecuali orang yang suka berdusta. Wala yakunu kadzaban, dan tidak ada orang yang suka berdusta illa wahwa mahin. Kecuali dia adalah orang yang rendah akhlaknya. ai khasisun nafsi, rendah jiwanya. Naqisul hikmah, tidak memiliki hikmah. Laisa lahu himmatun fil khair, tidak ada gairah dalam kebaikan. Bal iradatuhu fi syahawati nafsihi al khasisah semua keinginannya diarahkan kepada syahwat hawa nafsunya yang rendah. Ada orang-orang yang demikian. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau diajak kepada kebaikan, males, enggan, tidak suka, walaupun tidak menentang secara frontal. Tidak kemudian mengatakan e, penolakan secara terang-terangan enggak, tapi malas-malasan, berat dalam melakukan kebaikan. Itu tanda khasisun nafsi, tanda kalau jiwa yang ada pada orang tersebut termasuk kategori jiwa yang mohon maaf rendahan. azani Allahu wa iyyakum. Dan itu berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Tayyib. Fadal, adzan terlebih dahulu. Tayyib. <clears throat> Kemudian kata Sa'di rahimahullah Hamaz ay kathirul aibi linnas wa ta'ni fihim. Hamaz maknanya suka mencela dan menjelekkan orang lain. Bil ribah baik dalam bentuk ribah. Ya. Yang namanya ribah kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut sesuatu yang ada pada saudaramu dan dia benci untuk disebutkan ya menggunjing saudaranya dikatakan fulan itu pelit fulan itu orangnya apa namanya tidak pandai dalam menerima atau menghormati tamu. Nah, kalimat-kalimat yang semacam ini kalau didengarkan oleh saudara kita secara langsung, tentu dia akan merasa nggak enak dengan ucapan tadi. Itu namanya ribah. Walaupun hal tersebut kekurangan-kekurangan tadi memang betul-betul ada pada saudara kita. Ya, pada saudara kita. Kalau tidak ada, berarti kita double dosanya. Sudah ribah, dusta. Kanibidina azani Allahu wa iyakum. Jadi riba itu memang pada perkara-perkara jelek yang jelas-jelas ada pada saudara kita dan saudara kita tadi tidak suka kalau kejelekan-kejelekan tadi disampaikan kepada orang lain. Nah, nah ini e, sifat yang tercela yang ada pada kaum musyrikin yang disebutkan dalam ayat ini hamas suka mencela orang dengan bentuk riba, wal istihza atau merendahkan orang lain biasanya biasanya ikhwanifidina Allah wa iyyakum yang direndahkan min haitsun nasab dari sisi nasab keturunannya Ya, itu kebiasaan orang-orang jahiliyah, kebiasaan kaum musyrikin Quraisy berbangga dengan nasab-nasab bangsawan, suka merendahkan orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan atau suku-suku yang terpandang di kalangan mereka. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Naam wa dalik atau bentuk-bentuk yang lain masya'im binamim ayam shibain bainan nasi bin namimah wa hiya naqlu kalami ba'din nasi li ba'din li qasdil ifsadi bainahum wa ilqa'il adawati wal baghdha masya'im Amim ini mondar mandir di tengah-tengah manusia dengan namimah yaitu menukilkan ucapan orang untuk merusak hubungan mereka dan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Singkatnya adu domba. Manna'ilil khair alladhi yalzamahu alqiyamu bih minan nafaqatil wajibah wal kafarat wal zakawat wa ghairu dhalik. Suka menghalangi orang dari kebaikan yang seharusnya dilakukan baik dalam bentuk memberikan nafkah yang wajib atau membayar kafarah atau menunaikan zakat dan yang semisalnya. Mu'tadin 'alal khalqi fi dhulmihim fid dima'i wal amwali wal a'rab. Suka mendolimi orang dalam urusan darah. Mendolimi orang dalam urusan darah, membunuh. Kemudian kekerasan fisik Ya, itu termasuk tolim dalam urusan darah. Ini membunuh jelas. Termasuk di dalamnya kekerasan fisik, ditempeleng, dipukul, ditendang, dibanting, ya, atau yang semisalnya. Kalau tidak dengan eh, apa namanya uzur syar'i, tidak ada izin dalam syariat untuk melakukan kekerasan fisik kepada orang lain, itu namanya zalim ya zalim ada orang lain mencela kita dalam syariat dikasih dua pilihan satu dimaafkan kalau itu urusannya urusan-urusan pribadi dua dibalas tapi dengan balasan yang sama tidak lebih kalau dia mencela dengan satu celaan balas dengan satu celaan itu di, diperbolehkan dalam syariat kalau Anda tidak bisa memaafkan. Ya, dikatakan apa namanya? E, satu celaan antum balas dengan satu celaan. Misalkan dikatakan di khanifidina azani Allah wa iyyakum dasar budak misalnya. Ya toh? Jawab juga dengan jawaban yang sama. Iya, kamu juga budak. Impas. Tapi kalau ada tambahan, Ketika antum dipanggil dengan panggilan yang jelek, misalkan dipanggil dasar kambing, ya, antum balas, ya kamu, dah kambing, hitam, ya nggak punya pemilik, disembelih nggak ada yang mau. Nah ini tambahan-tambahan kalimat tadi, dolim. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Apalagi kalau ketika ada yang mencela antum dengan satu celaan antum tidak membalas dengan celaan, tapi balas dengan bogeman. Ini namanya zalim marah. Kan azani Allahu wa iyyakum. Tidak kemudian dijadikan alasan saudara antum lebih dulu mendolimi, kemudian dibenarkan tinjunya antum melayang dan mendarat yang membuat tiga sampai empat giginya patah. Hanifidina azani Allah wa iyakum. Ini udah lama nggak separing, gatal tangannya. Ya, ada yang bikin gara-gara selesai. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Ini zalim. Dalam urusan darah mencakup pembunuhan dan kekerasan fisik. Naam. Wal amwal atau zalim dalam urusan harta. Ya, mencuri, menipu dan seterusnya ikan fillah azani Allahu wa iyyakum. Ghasab juga masuk. Ya. Menggunakan memanfaatkan harta saudaranya dengan tanpa izin. Ya, dalam keadaan kita tidak tahu saudara kita tadi ridha atau tidak. Namanya ghasab. Ya, itu juga termasuk kezaliman tidak termasuk gosop kalau kita tahu saudara kita tadi karakternya ridho ketika barang-barangnya dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, tahu fulan misalkan Mas Elang orangnya enakan, kalau ada yang bawa sandalnya santai. Oh, antum bawa sandalnya, udah buat antum aja tak beli lagi. Ya. Tahu karakternya Elang, lihat ada sandalnya elang, kita pakai. Khanifidina azani Allah wa iyakum, bukan khosob. Tapi kalau kita tahu ini sandalnya fulan, dan kita nggak tahu fulan ini ridho atau enggak, nekat, ya nekat, kemudian mengandalkan ucapan sapu jagat afwan ya akhi. Ini ya. Kalau sudah pakai ucapan afwan ya akhi, beres gitu ya. Ya, itu termasuk zalim. Kalau kita nggak tahu saudara kita tadi ridho atau tidak, terus kita nekat menggunakan tanpa izinnya, zalim, ghasab dalam bab harta. Wal a'rab dan kehormatan. Ya, kehormatan seorang mukmin itu harus dijaga sama seperti kehormatan kita juga berhak untuk dijaga Sanibidina azani Allah wa iyaku. Kehormatan kita nggak boleh menjatuhkan apa namanya harga diri saudara kita, martabat saudara kita, wibawa saudara kita dengan kalimat-kalimat yang menjatuhkan kredibilitasnya ikhwanibidina azani Allahu wa iyaku. Mencela, memaki, menghina, baik dengan ucapan atau dengan Eh, mimik-mimik wajah dan seterusnya, tulisan dan seterusnya ikhwan azani Allah wa iyyakum kalau tidak ada uh, uzur dalam syariat maka tidak diperbolehkan. nah Hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Termasuk ketika seseorang memperingatkan dari bahaya seorang tokoh kebid'ahan misalkan Batas yang diperbolehkan dalam syariat hanya memperingatkan pemikirannya yang berbahaya untuk kaum muslimin. Syariat tidak membenarkan kalau kemudian kita melampaui batasan merendahkan orang tersebut dari sisi fisiknya. Ya. Tidak dijumpai di kalangan Para ulama ikhwanifidin zani Allah wa iyyakum ketika memperingatkan bahaya tokoh-tokoh kesesatan di masanya, kemudian mereka menyebutkan kekurangan-kekurangan fisiknya tidak ada. Yang mereka peringatkan dari umat manusia adalah bahaya pemikirannya. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengecam pemikiran qadariyah yang diketuai oleh Ma'bad al-Juhani. Ya, itu yang dikecam ya sekedar pemikirannya, tidak lebih, tidak boleh kemudian melampaui batasan. Ya, dikecam pemikirannya karena ada tendensi-tendensi pribadi sekalian ditumpangi ke apa namanya keinginannya ya ikhwan azani Allah wa dan kepentingannya merembet pada urusan-urusan fisiknya ihanifidina azani Allahu wa iyyakum hati-hati nah athim ay kathirul idmi wa zunubil muta'alliqah fi haqqillahi ta'ala athim banyak berbuat dosa khususnya yang berkaitan dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala kalau mu'tadin dosa terhadap makhluk kalau asim dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Utulim ba'da dzalik ay ghalidun syarisul khalqi qasin ghairu munqadin lil haqqi. Keras wataknya, perangainya, pembawaannya tidak mudah tunduk terhadap kebenaran. Zanim ay da'i terkenal dengan kejelekan. Laisalahu aslun wala yunda yundaju minhal khair. Tidak ada yang dihasilkan dari dirinya berupa kebaikan. Ucapannya nggak ada yang baik, perbuatannya juga nggak ada yang baik, sifat-sifatnya pun juga nggak ada yang baik. Itu namanya zanim. Bal akhlaquhu akbahul akhlaq wala yurja falahun lahu zanamah ay alamatun fi syar yu'rafu biha. Akhlak yang dia miliki adalah akhlak rendahan, bahkan dia dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang yang jelek. Naam. Wahasilu hadha intinya kata Sa'di, anna Allah Ta'ala naha an ta'ati kulla halafin kazzab khasisin nafsi sayyi'il akhlaq khususan al akhlaq al mutadamminah lil i'jab bin nafsi wa takabburi 'anil haqqi wa 'alal khalqi wal ihtiqari lin nas bil ghibati wan namimah wa ta'ni fihim wa kathratil ma'asi intinya Allah melarang untuk menuruti keinginan orang-orang yang jelek akhlaknya, rendah perangainya, tidak terpuji perbuatannya azani Allahu wa iyyakum yang itu semuanya adalah ciri-ciri ahlun nar ya ciri-ciri ahlun nar semuanya dari sifat yang pertama yang dibawakan oleh Allah halafin mahin hammazin masya'im binamim manna'ilil khair mu'tadin hatim utullin zanim sembilan sifat itu muncul dari satu karakter berbahaya. Sembilan sifat rendah semacam ini, sifat yang tidak terpuji, muncul dari satu karakter ihanibidina zani Allah wa iyakum wa huwal kibru yaitu sombong. Ya. Ini jeleknya sifat sombong pada diri seseorang. Kalau sombong tadi muncul pada hati seorang hamba, tinggal menunggu waktu kemunculan sembilan sifat yang ada dalam surat Al-Qalam akan muncul pada diri orang tersebut. Cepat atau lambat. Ya, cepat atau lambat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena sembilan sifat ini adalah buah dari kesombongan yang ada dalam hati seorang hamba. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Taib. Disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim Nabi alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda Ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Maukah kalian aku beritahu siapa penduduk surga? Ya, dikasih ciri-ciri penduduk surga. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di antara ciri penduduk surga, kullu dha'ifin mutadha'if. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Ciri penghuni surga yang pertama, kullu dha'ifin, setiap orang yang lemah. Kata Nawawi rahimahullah, lemah di sini dua makna. Yang pertama, dha'iful jism, lemah badannya. Bukan orang yang kekar, besar, kuat begitu bukan, tapi orang yang loyo, sakit-sakitan, ya kena angin dikit masuk angin ya taklim kena kipas angin masuk angin ya toh datang ke tempat taklim lupa bawa jaket masuk angin lagi ya toh sudah bawa jaket kena kipas angin jauh dari kipas angin minum es cuma dua teguk masuk angin ya baif mana yang pertama? Ya, sakit-sakitan. Lemah fisiknya. Nomor dua, makna dari daif, fuqara wal masakin. Ya, fuqara wal masakin, orang-orang fakir, miskin. Mutadha'if dianggap lemah oleh masyarakatnya. Dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Bangsawan bukan. Punya jabatan? Tidak. Kaya raya juga ndak. Ya Nasabnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Keunggulan dari sisi harta juga ndak ada. Kemudian fisiknya sakit-sakitan. Ya otomatis orang nggak apa-apa. Mutabaif, dianggap lemah. Ya, bukan dianggap sebagai tokoh panutan atau semisalnya dianggap ya wujudu ka'adamihi ada dan tidak ada itu dianggap sama ini bidina azani Allahu wa iyyakum misalnya ada perkumpulan e, di masjid begitu hadir nggak hadir itu nggak dimasukkan dalam absen ini bidina azani Allahu wa iyyakum ya dianggap ada atau tidak ada itu sama nilainya. Ada pun juga nggak ngasih solusi dalam artian ya cuman ngomong tok ngono duit deh kan gitu ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa nggak apa namanya malah menguntungkan karena apa nggak mengurangi jatah berkatan nih kanibidina azanillahu wa iyakum nah yang demikian kata Nabi alaihi salatu wasalam justru menjadi ciri ahlul jannah walaupun tidak secara mutlak ya tapi di antara ciri ahlul jannah kullu da'ifin mutadha'if Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu Seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan permintaannya. Ya, walaupun dia lemah fisiknya, fuqara wal masakin dianggap hina oleh masyarakatnya kalau dia berdoa kepada Allah mustajab doanya. Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saleh yang mungkin tidak dipandang oleh masyarakatnya lantaran apa? lemah fisik dan apa namanya? hartanya. Kan Allah wa iyyakum. Ini ahlul jannah. Lanjutannya, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Nah, sekarang kata Nabi, mau nggak aku beritahukan kepada kalian ciri penduduk neraka? Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam penduduk neraka itu cirinya kullu utullin jawadin mustakbir kullu utullin setiap orang yang kalau ditafsirkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslimnya utul ay sahih qawiyul jism sehat wal Afiat kuat badannya kekar berotot ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum six pack itu ya nah sehat walafiat kuwede badannya ya toh nggak sakit-sakitan kenapa gizinya sempurna empat sehat lima sempurna ya toh terpenuhi gizinya ya, ikhwan fillah azani Allahu wa iyakum Itu kalau disuruh ngangkat semen ya satu sak nggak terasa. Lima sak wah enteng. Ya paling lima belas sak lah sekali lewat kan ya, bidina Allah wa iyakum Orang lihat ini orang apa tosa. Naam. Kullu utullin jawadin orang yang kuat fisiknya jawadin keras tabiatnya. Bukan yang lemah lembut, tapi keras, atos. Allahu wa iyyakum. Gak mudah memaafkan kesalahan orang. Pendendam, Allahu wa iyyakum. Suka mendahulukan suudon terhadap saudaranya sesama muslim ketimbang husnudon. Itu ya. Keras. Saudaranya salah, sudah minta maaf dengan cara yang baik yang syar'i, ya dia nggak bisa memaafkan. Andai kata dimaafkan, tidak dia lupakan. Allah wa iyyakum dan seolah-olah menjadi api dalam sekam. Ya, dicatat Allah wa iyyakum semua kesalahan saudara-saudaranya dari kesalahan kecil sampai kesalahan besar Ya, sehingga ingatannya habis digunakan nginget kesalahan orang. Hatinya itu dijadikan seperti harddisk tempat penyimpanan untuk rapot merah saudara-saudaranya. Tidak ada Al-Quran di situ, tidak ada hadis di situ, tidak ada faedah ilmu. Yang ada apa? jarawat adil Ya. Antum pengen tahu siapa? Fulan. Oh, saya tahu. Fulan itu tanggal sekian begini begini begini. Begini, begini. oh lengkap. Tapi giliran uh, kita murojaah Al-Qur'an, ah afwan, saya lagi sibuk. Ya, ini sibuk. Siti-siti bubuk hati bidin azani Allahu wa iyakum. Tidak ada faedah ilmunya. Ya. Kullu utullin jawadin mustadbir. Yang ketiga, sombong. Nah, dari sombong ini muncul sembilan sifat yang ada dalam surat Al-Qalam yahnibidina azani Allahu wa iyakum. Itu cirinya ahlun nar. Nah. tayyib. Wahadihil ayat wa in kanat nazalat fi ba'dil musyrikin kal Walid ibn al mughirah aw ghairihi liqaulihi ta'ala anhu an kana dha mali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Ayat-ayat ini dari yang ke-8 sampai yang ke-16 walaupun turun berkaitan dengan sebagian kaum musyrikin seperti Walid ibn al-Mughirah Walid ibn al-Mughirah ini bapaknya Khalid ibnul Walid. Terus bapaknya Walid ibnul Walid. Dia juga punya anak nomor tiga, namanya Hisham. Hisham ibnul Walid. Naam. Au ghairi atau yang semisalnya atau selainnya liqaulihi anhu ini dilihat dari firman Allah ucapan Allah an kana mali wa banin karena dia punya harta dan anak. Walid bin Mughirah kaya raya, bangsawan. Anan juga banyak. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ketika dibacakan Al-Qur'an, dia mengatakan dongeng umat-umat terdahulu. Li ajli kathrati malihi wa waladihi tagha wastakbara 'anil haqqi wa dafa'ahu hina ja'ahu wa ja'alahu min jumlati asatiril awwalin allati yumkinu sidquha wa kadhibuha fa innaha 'amatun fi kulli man ittasafa bi hadzal wasfi kata Sa'di rahimahullah walaupun ayat-ayat ini turun tentang Al-Walid ibn al-Mughirah dan kroni-kroninya yang karena dengan sebab banyaknya harta dan anak dia melampaui batas tidak tunduk terhadap kebenaran, menolak ketika datang kebenaran, bahkan menuduhnya sebagai dongeng umat-umat terdahulu. Mungkin benar, mungkin salah menurut Walid ibn al-Mughirah, tapi ayat ini tetap berlaku umum untuk semua orang yang punya perilaku yang sama. Nah, wa yadkhulu fihi awwalul ummah wa akhiruhum berlaku untuk zaman sahabat bahkan sampai akhir zaman nanti. Wa rubbama nazala ba'dul ayati fi sababin aw fi syakhsin minal ashkhas litattadiha bihi al-qa'idatul 'ammah wa yu'rafu bihi amthalul juz'iyyati ad-dakhila fil qadaya al-'ammah. Karena terkadang sebagian ayat turun berkaitan dengan kejadian tertentu atau individu tertentu. Hanya saja hukum yang ada pada ayat berlaku umum untuk kasus tersebut dan kasus-kasus lain yang serupa sampai hari kiamat. Itu kaidahnya. Kalau dalam kaidah ilmu tafsirnya dengan bahasa al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan ibroh untuk pengambilan hukum adalah lafat Al-Quran yang umum. Bukan asbabun nuzulnya yang khusus. Kalau diberlakukan hanya untuk asbabun nuzul, maka nggak berlaku untuk zaman kita Al-Quran. Karena sebabnya khusus. Jadi pahami? Ya toh? Nah, dan tak mungkin yang semacam itu ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Yang terakhir, "Tsumma tawa'ada ta'ala man jara minhu ma wasafa Allahu bih." Allah mengancam siapa saja yang punya sifat yang tersebut pada ayat-ayat di atas. Halafin, mahin, sembilan sifat tadi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bi anna Allah sayasimuhu ala khurtumihi fil azab. Kelak di hari kiamat Allah akan memberikan tanda ya, akan memberikan tanda pada wajahnya sebagai orang yang bakal terkena azab. Liyu'adzibahu 'adzaban dhahira yakunu 'alaihi simatun wa 'alamah fi asyaqqil asya'i alaih wa huwa wajhuh supaya dikenal oleh semua orang kalau dia sebagai orang yang berhak mendapatkan azab diletakkan tandanya pada tempat yang tidak bisa disembunyikan yaitu wajahnya karena nanti ketika dibangkitkan ikhwan azani Allah wa iyakum umat manusia saat dibangkitkan yuhsyarun nasu yaumal qiyamati ghurlan ya uratan hufatan ghurlan manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan tidak beralas kaki kemudian tidak berpakaian tidak dikhitan pakaian aja ndak ada apalagi masker azani Allah wa iyyakum. Kalau di dunia antum bisa menutupi wajah antum yang mungkin ada tanda-tanda yang membuat antum malu, untuk dilihat tanda tadi ditutupi dengan masker. Ya toh? hidungnya dikasih tanda misalnya, ditutupi dengan masker selesai masalahnya. Tapi nanti di umul kiamah, orang-orang yang punya sembilan sifat yang ada dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tanda khusus di wajahnya, tepatnya di hidungnya dan tidak bisa dia sembunyikan dari orang lain ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum sebelum diadab dipermalukan dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala balasan bagi orang-orang yang sombong ya, sombong, merasa tinggi, merasa besar nanti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihinakan sehina-hinanya belum dimasukkan ke dalam neraka sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanda khusus yang tidak bisa dia sembunyikan dilihat oleh semua makhluk nanti di yaumul kiamah sebagai orang yang berhak mendapatkan adab wal billah. Hakada ikhani bidina azani wa Ini yang bisa kita baca dari penjelasan Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Sa'di rahimahullah adapun faedah untuk ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik tafaddalu barakallahu fikum